السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله نفعنا الله به وبعلومه وببركاته وبأسراره وبأنواره في التارين آمين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين أما بعد nerasaken ingkang kala wingi sampun kita bahas tentang juludul maitah bat kulitipun batang kecuali batangipun anjing ataupun batangipun celeng utawi babi menawi babi celeng sampun cetha niku termasuk hewan sing dipun nas wonten ing Al-Qur'an mboten kenging didahar. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri sakteruse. Tetapi kalau masalah anjing kalau ini sampun kita bahas mengapa anjing itu tidak diperbolehkan dan pendapatipun para a'immatul arba'ah tentang memakan daging anjing. Sing sakniki sampun terkesuwur teng Solo niku termasuk makanan etnik. Ini Nek saged nggih kula jenengan kedah ngatos-atos bagaimanapun kalau menurut Imam Asy-Syafi'i menurut madhab Syafi'iyah yang najis bukan hanya wuluhul kalbinya. Bukan hanya air liurnya anjing. Tetapi seluruh anggota tubuhnya itu najis. Bahkan dikategorikan menjadi najis mughalladhah Najis sing sangat berat yang kalau kepengin kresiin najise harus tujuh kali disiram air plus yang salah satunya dipuncampuri campuri kalian debu. Lalu Imam Syafi'i mengkias aulawi, mengkias aulawikan. Lah nek air liur wae disuruh oleh Rasulullah bekas napa niku perkakas ataupun benda yang terkena ajilatannya saja disuruh ken gebyur peng pitu. Kalau Imam Syafi'i memberikan bahasa apalagi tubuhnya. Nggih, apalagi tubuh tubuhnya. Lah kalau Imam Imam Maliki mengatakan bahwa yang tidak diperkenankan atau yang dipun hukumin najis mughallal najis itu adalah Niki air liurnya saja. Lalu mengapa Rasulullah menyuruh untuk disiram sampai tujuh kali kata Imam Syah, Imam Maliki itu hanyalah imtithalul awamir. Itu sebagai perintah yang harus diikuti oleh umat Rasulullah. Jadi beliau tidak mengkiaskan kalau air liurnya begitu apalagi tubuhnya. Tetapi entah itu syafi'iyah, entah itu malikiyah, entah itu madhab-madhab yang lain yang tentu kulo sampean lebih merasa nyaman mengikutinya karena mereka adalah priantun-priantun sing patut berijtihad mustaqillah yang kehidupannya benar-benar Rasulullah mempercayai akidah mereka mereka menyebutkan jumhurul ulama khususipun para a'immah menikah mengatakan bahwa anna aklal kalbi haramun inda inda amatil ulama. Menikah keterangan tentang kitab Adwaul Ulbayan fi Idhahil Quran sar karanganipun Syekh Syekh Muhammad Amin Asyantiti. bahwa memakan daging anjing itu hukumnya haram menurut umumnya para ulama. Bahkan mereka mengategorikan samanul kalbi khabisun. Regone reg, regone apa? Hasil penjualan daripada anjing itu adalah merupakan rezeki yang khabis. Sesuatu sing khabis niku maknane sesuatu yang kalau dikatakan khabis niku sing apa nggih? pun makna khabis niku sing jember yang hal ini nderekaken dawuhipun Allah wa yahrumu alaihimul khaba'is. Allah itu mengharamkan memakan atau mengkonsumsi sesuatu yang khabis. Sesuatu yang jember, jijiki, sesuatu yang bukan hanya jijiki khabis niku, sesuatu yang jelek ngono mawon. Karena itu tidak termasuk thayyib Lalu dikatakan kalau hasil penjualannya saja habis apalagi daging yang dijual tadi. Pun. Nah, Jadi intinya pun mari kita teruskan. Kemarin kita kita bahas wajuludul maitah tathuru bidibak. Kulitipun batang niku saged dadi suci kalau disamak Adibak dimakna disama. Disama niku pripun mangke prakteknya, mangke kula terang Nggih, Jadi kulite kulite batang niku suci kalau disama illa jildal kalbi wal khinzir kecuali kulite asu, kulite anjing ataupun celeng utawa babi lu anjing sing model piye wis pokoke kulul anjing. Anjing sing model Australia anjing apa wis anjing ya anjing. Cek alep kulite putih, kulite kuning, kulite abang wis pokoke anjing gak boleh. Lalu dikatakan maitah. Batang niki apa to, Pak? Batang niki napa ya? Batang niku takrife pengertiane batang niki kudu dipahami kullu hayawanin zalat hayatuhu bi ghairi dhabhin syar'iyyin setiap hewan yang hilang kehidupannya alias mati tanpa disembelih menurut syarak hewan hewan napa mawon sing boten disembelih menurut syarak Ikulah Zuli hewan sing meninggal yang tidak disembelih oleh penyembelian secara syariah. Fayadkhulu fihi ma la yu'kalu lahmuh idza dhabhin idza dhubiha kal himar. Kalau begitu, pengertian tentang ma, apa wau mayyitah utawa batang niku memasukkan di antaranya setiap sesuatu hal hewan sing malayuk kalulahmu yang tidak boleh tidak diperkenankan untuk dimakan dagingnya. Niku izadubiha kalau itu disembelih tetap niku batang. Kucing contohnya saya satu Kucing niku mang sampean sembelih maca bismillah napa ngantek Quran khatam sampean waca. Mbok sembelih ya tetep ora oleh. Sebab kucing niku termasuk boten kenging tidak dahar. Lah walaupun sampean sembelih menurut maca bismillah ngantek ping 1000 rambekan jam-jamane, tetep nek niku walaupun sampean sembelih ya boten kenging dipangan. Sebab penyembelihan yang seperti itu tidak dibenarkan oleh syariat. Mana lho, Maksudnya, Mengapa tidak dibenarkan? Karena nyembelih hewan sing tidak diperkenankan untuk dimakan dagingnya niku penyembelihane yo ya tahsilul hasil ndak ada gunane. Lah nek ngono umpama ana kucing matine ora apa meneh ora disembelih. Oh, disembelih ora oleh dipangan apa meneh disem apa meneh ora disem sembelih ngono lho rek mahami ku oh berarti kucing ki nek ora nek disembelih ora kena dipangan Pak lah jadi nek ora disembelih ya oleh lah rada menceng sithik ku rek mahami Lalu yang masuk lagi kategori mayita adalah wama yukalu lahmuhu idza lam tatawaffar syurutu dzabhi. Yang dikatakan mayitah lagi adalah hewan yang boleh dimakan dagingnya tetapi syarat-syarat penyembelihannya tidak cukup. Contohnya kadabi hatil murtad. Kaya hewan sing kena dipangan ning disembelih karo wong murtad. Disembelih karo wong kafir. Niku mboten kenging didahar walaupun ayam, walaupun kambing, walaupun sapi wis pokoke sing ora kena ora eh, iso napa niku sing dia tidak ber, boleh untuk menyembelih kok nyembelih niku hukum penyembelihannya tidak sah. Nah, berarti hasil penyembelihane jenenge batang. Maksud ten Maksud nggih? Nah, nggih iki sing tenanan. <laughs> pun wa illam yakun fihi dhararun bisihah Walaupun hasil dari penyembelihannya orang murtad itu secara kesehatan tidak ada masalah. Nyembelih ini kok wong murtad bawa ora anggere nyembelih model ngeten nika, nggih, jurusan makanan dan jurusan apa? Nafas itu terpotong, ya ampun. Niku sembelihane sah. Eh napa sembelihane napa rampung. Walaupun bagaimana nek niku disembelih mboten tiyang Islam, ataupun tiang murtad atau tiang kafir niku mboten diwestani, mboten kenging didahar alias batang. Loh, tapi menurut dokter kan ini tidak apa-apa. Wong masalahnya darahnya juga sudah habis kok. Walaupun menurut kesehatan boleh, tapi pokok angger disembelih liyane tiang Islam mboten kenging didahar. Wis niku takrife mayitah. Jadi kula suli mayit mayitah batang niku siji kewan sing mati sing ora disembelih cara syariat dua walaupun disembelih tetapi hewan itu tidak boleh dimakan niku nggih termasuk ba batang kucing disembelih wong orang masalah orang masalah dipangan dagingnya niku batang kulite yo ya batang Nomor tiga nomor wau. Hewan yang boleh dimakan tetapi sing nyembelih mboten sah syarat rukune, syarate makan niku namine batang. Lah batang batang batang batang niku wau yang tiga hal itu tadi kulite niku kenging digunakaken. Bomo sampean pendet terus sampean damel kulit jak napa damel damel napa? jaket kulit kenging. contohnya boyo kulit buaya. dasari wonge ya memang buaya darat. Terus wonge nggawa pakaian sing sangka kulit boyo. Wah, iki ora masalah bab buaya karo cicak lho iki lho. Ya aku ora mudeng bab iki. Ya aja ngomong sing aneh-aneh. Wis pokoke buaya ngono Kenging, kenging. Penyu, kenging. Wis pokoke bangsa-bangsa ngoten niku kenging digunakaken, tapi kudu disamak. Ya kudu disamak. Samak niku napa to? Lah niki. Samak niku wayu atadi wayu atabaru fi kaunihi sara madbughan salasatu umurin. Ahaduha naz'u fudulati. Carane nyamak kulit kewan niku nomor siji diilangi punjulan-punjulan songko kulit. Sampean nanti nyembelih kewan napa boten? Korban nanti sumerep napa dereng? Eh Biasanya kok dereng dok nanti nek ditangluti. Bahkan maaf nggih, perlu kula akan mumpung niki badai Idul Adha sampean arep korban. Terus sampean wakilno korban tadi kepada panitia. Panitia sing nampa perwakilan niki posisine padha karo sing duwe. Ndak boleh ngedol apapun yang ada pada hewan tadi. Loro kalau hewan ini termasuk hewan sing dinadari untuk dibuat korban, maka yang diwakili ini pun tidak boleh memakan. Hati-hati loh. Wis iki besok ae nek wis mayahe iki guru tak cuplik nah, engko nek masalah mumet ya takonane engko. <laughs> Bon, lah niku nek sampean kira-kira nyembelihno korban karo tiang atau panjenengan percayakan panjenengan wakilkan kepada orang kesunahane walaupun sing nyembelih mboten sampean Anda hadir di tempat itu untuk menyaksikan netese darah yang keluar dari hewan tersebut jadi aja kok wis Pak, wis pokoke aku njaluk sambile Pak, wis pokoke ambek jeruane, ambek gulune, ambek ndase, alah sisan kabeh ngono wis Hati-hati loh Pak, syafi'iyah loh. Kalau Anda mengatakan kujadikan ini korban, itu makna dari nazar. Sampean buka no kitab Bajuli, sampean buka no beberapa kitab-kitab Syafi'iyah. Sampean ditanya, Mas, wedus niku sampean damel nopo Mas? Badi kula damel korban niku pun nazar. Ja'altu ai ittakhattu niku bimakna aku nazar. Lha iku menurut madhab Syafi'iyah, lah madhab Sampeaniyah ya mbah aku ora ngerti wis. Pokoke nek aku kalau saya setiap saya ditanya oleh teman-teman yang biasa menjadi panitia bagaimana jalan keluarnya supaya orang yang mengatakan aku jadikan hewan ini korban itu supaya mboten mangan dagingnya itu tugas panitia. Carane pripun? Carane kalau saya boleh memberikan usul di sistem silang. Karena rata-rata wong nggawa mrono iku rata-rata wis ngomong kaya ngono. Beda nek sampean ditangleti, Pak, sampean kok tuku kambing ge apa? Badhe kula sembelih. Pak damel napa? Nggih duka mengke Mangke enake ya disembelih masuk tak rumat. Ngono napa pripun? Yang bahasanya itu tidak kujadikan ini sebagai dzabihah udhiyah, tidak saya jadikan korban kalau bahasa Jawane, maka itu tidak nadar namanya. Niku sunnah mangan walaupun satu puluhan. Nenek wis ngomong ini ku jadikan korban atau ja'al tu hadhihi lil udhiyah niki namanya nazar korban. Mangan we ora oleh. Lah nek wis ngono, sampean kok wis kulino kaya ngoten niku, panitia kudu sing pinter. Gene Pak Ahmad karo gene Pak Sobri umpamane. Gene Pak Ahmad kampile sampean caosake Pak Sobri, kampile Pak Sobri, sampile Pak Sobri sampean paringaken dateng Pak Ahmad. Itu satu-satunya cara untuk menyelamatkan. Utawa sing paling enak belas orang usah njaluk. Daripada gurmangan we hukumi sunnah, luwe HP menyelamatkan diri daripada ndadekno mboten keterimane kor korban. Kula winginane tahun wingi dipun titipi Dipsyah. Kalih kangge pondok. Lah niki contohnya ini nitipi korban sing apik ini? Abdullah saya titip dua kambing untuk di pondok. Siap, Bib. Ini uang sebagai ongkos sembel penyembelian dan saya tidak usah dikasih. Eh, ngono iku. Ini ngene ya, jempol deh, jempol deh. Kok Pak niki mangke ongkose pripun? Ha, ya, dijupukno kulite kono. Halah. Ya, Iki hati-hati nek sing menjual kok ngantek panitia yang yang menerima perwakilan ini ndadosaken mboten sah. Ya terus piye? Makane ngaji supaya bener. Ngamal apa ae niku amaluhu mardudatun la tuqbalu, ora iso ditampa gara-gara angger sak oya-oyo ya-oyo. Dul ora sang ojoki ngono dul padune cekne korban nok konmu. Ya ora ngono maksudku, nek arahe mrono ya oleh ngono lha coba. Kan eh, Ah kulit sing biasa disembelih nika nek sampean pun kuliti ini kok biasanya wonten fudulat. Ada beberapa kelebihan-kelebihan dari kulit. Kadang kecampuran daging sidik ataupun lemak sidik ataupun sesuatu yang kita katakan itu tidak kulit. Menailah wis. Lah itu kudu diresiki dhisik. Dadi umpama sampean sumerep kucing. Wah, kepengin duwe lemek klambi jaket kucing. Umpamane dasar wonge ya kucing garong. Boleh, boleh. Ning ya aja mateni kucinge. Nggih, sampean roh nok dalan ati. Nah, duwe mandan, duwe mandan. <laughs> sampean jipuk kulite. Ning mengke diterangno wa azmul maitah wa sya'ruha najsun. Semua rambute batang dan semua balunge batang niku najis. Jadi nek sampean arep gunakno mana? sampean wah diwarai apa ngilmu apa jenenge feng shui. Eh kok feng shui to? Ngilmu apa rajah umpamane. Sampean dingi rajah, mbah apa rajah ya aku ora patek mudeng ngono. Umpama mudeng ya tek tok ra mudeng ngono Biasanya Biasane ditulis rajah itu nak nggon kulit napa? Macan. Oh, nak kulit kancil lah desa banget. Kulit kulit mah lagi hati-hati. Kulit macan niku dagingnya oleh dipangan apa buatan walaupun di sebelah Sebab zina bin minas sibai. Sebab semua hewan sing duweni gigi tajam itu tidak boleh dimakan. Lho Atau bisa kata kita katakan sebagai karnivora. Kalau tak tanglet wis rasa dodo. Anjing niku karnivora nopo omnivora nopo herbivora? <laughs> Ah, wis ngerti to? Lho ngono kok dipangane lek ngene ngono. Rodok menteng sithik ngono wis. Pun jadi zina bin minasibah. Kula wangsulno makan niku arep sampean gunakno kulite, kok isih ana rambute niku najis. Ya iki biasane malah digawe apa? Sajadah, eh, rada iyane. Ora genah lho maksude. Mudeng nggih? Ya? Jadi kulit napa sing kenging niki kulite tok ngono ae setelah di sama. Kadang ngono wong gawa raja do kok napa jenenge iki? Dompet kuwi dibuka ana. Kulit napa no? Macan. Munggahne kulit napa? Badak. Wah, sembarang ngono kulite. Sak dompet sini kaya bonbin. Nah niku mboten kenging digunakaken. Lah nek nemokno kucing kaya ngene mau, Wis cetha daginge ra kena dipangan nggih, kulite dijipuk, diresiki, rambute diresiki kuwabih ngantek entek, ngantek iku lho kulit. Itu amal pertama yang dilakukan untuk nyamak kulit. Yang kedua, ayyatiba nafsul jildi. Kulitnya itu benar-benar bisa menjadi bersih, sih jadi bersih niku ya wis bersih dari apapun. Kalik kulit let-let blokoko. Yang ketiga ayyan tahiya fid dabri ila halatin bihaitsu law nuqi'a fil ma'i lam ya'ud al fasadu wan natnu. Dalam melakukan nyamak niku adalah sampai sekirane umpama kulite sing bar disamak niku dicelupno nang banyu maka tidak menjadi rusak kulite lan ora dadi ambune batin carane nyamak pripun carane nyamak setelah diruwesi resik dikum tenggene pang banyu sing dicampuri sesuatu sing pahit utawa sepet walaupun najis kadarkil hamam kaya dene teleke doro teleke doro niku najis mboten lah niku nek cara kitab kitab salaf niku rasane memper-memper pahit kesepet-sepeten lah nek ra Lah niku walaupun najis mbak ubek banyu Terus napa wau? Kulit wau sampean rendem nak kono sampai pada batas di mana benar-benar kulit itu bisa menjadi karena terpengaruh oleh rendaman sing pahit itu bisa menjadi bersih Nah itu berapa? Ya mangke urusannya wong sing biasa tukang nyamak niku sing bangsa kulit-kulit boyo niku berapa? Itu kan ada batas tersendiri. Nek kulit boyo pirang dino, nek kulit anu pirang dino itu beda-beda. Nah sehingga ini nanti ketika sudah dikum karo barang sing napa wae buat napa wae pahit-pahit niku wae terus nanti dicuci bersih atau dikeringkan. Ini nanti kalau benar-benar e, nyamae bener-bener berhasil, andikan rampung sampean garingno wis garing ring sampean kumno banyu tidak jadi bacin lagi. Alah dul dul kowe mbok rasah nerangno aneh-aneh wong aku ya kerjaanku ya ora bab kulit. Eh ngilmune Gusti Allah niku. Sik senajan sampean kaya-kaya ora mudeng, kaya-kaya meh wae ora kepengin lakoni nyamak kulit apa-apa usahakan untuk tetap paham karena ini syariah. Lah sapa kira sampean dadi mantune wong Irian Jaya. Gue terus dadi wong-wong dayak-dayak kono sing biasane nek nggo klambi niku klambi kok kulit. Lah kan mudeng ngeten iki. Wal juludul maitati tathuru bidibagi. Ya nek didalile ngono. Lah kono terus hoi hoi hoi. Ya. <laughs> Kula riyen nate, Pak. Yakin iki. Kula nate zaman kula sekolah niku dipraktekno carane bungkus mayit. Ngoten niku kula ya rodok nyepelekno ngono. Halah ora pengen dadi modin ndas. Ora urusanku. Ngono rodok kaya kaya nyepelekno lho. Barbarane kula nate ditugasno yai kula manggen teng daerah namanya Werguwetan, daerah pusat kota Kudus sana. Di sana ada perkumpulan ibu-ibu sing jaluk warah carane buntel mayit. Aduh, mumet ya. Akhirnya kula wangsul tanglet kalih pakde kula sing biasa ngoten niku terus carane pripun nembih kula ajaraken. Waktu pertama ngajari ana wong mati. Aduh. Ken praktek sih. <laughs> Saya masih ingat karena di waktu itu ya pokoknya kita praktekno ada ibu-ibu meninggal. Kula niku pada waktu niku izar ataupun tapeh sing digawe salah satu kanggo ngompliti mayit niku bau. Kula sing nerangkupno. Set. Tangan kula niku nyenggol madarane mayit niku. Wempuk ginjur-ginjur rasane kaya tau niku. Tekan ngomah iki mangan ora wani muluk seminggu, Bang. Wis wis ndandang. Jan jan. Mboten ngeten nggih. Dadi niku carane nyamak. Lah mugi-mugi nek sampean paham ngeten iki, besok aja aneh-aneh. Tuku kerangka, kerangkane hewan sing ora oleh dipangan. Ono neh duwe ajimat napa? Untu macan. Untune tuh hawa iku. Untu macan digawe napa? Ajimat. Untu macan niku adzmul maitah balunge batang niku kuluhum kabeh niku najis. Lah nek ora batang kenging, umpama sampean sesuk korban wedhus kok termasuk untune sampean untali. Kenging. ini <laughs> lho, kok sampean untal? Nggih, niki vitamin kanggo kan untu. <laughs> Nek ya rada ngene sithik. Nah, wa sya'ruha najisun illal adami. Mboten kula wangsuli rambute batang balunge batang niku najis kecuali balunge lan rambute batange anak Adam alias menuso. Kula tak tanglet ma, ma, wong menuso mati niku mayit nama mboten? Batang nggih tapi podo-podo batang tapi kelebet nok pun Allah walaqad karramna bani adama dari situ berarti ketika Allah memuliakan seorang anak Adam ingat ingat nih sing mulyakno menungso niku Allah jadi nek sampean ngantek nggapah menungso hati-hati Sebab yang memuliakan adalah Allah. Corone wong Jawa rada dialus-alus. Esak eh, elek-elek elek. Walaupun elek, yo nyoto elek ning kan menungso. Oh, ngono lho, eh, ana menungsone iku lho. Hati-hati, Kang. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين Menusa ana sing apes tapi kapan dipes-pes karo wong liya kere dikerek-kerekno bodho dibodho-bodhokno elek dielek-elekno ireng direng-irengno Ki sing ireng jangan tersinggung. Wes pokoknya apes ning dipes-pes. Dengan niat ikhtikor, gapah ngenyek ngino. Hati-hati loh. Nuridu annamunna kata Allah. Aku berkeinginan untuk setiap orang sing nguripe di ngonokno iku mau akan kuberikan anugerah secara khusus dari Allah. Maka nenek sampean ki ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena modal eleke sampean ku mau. Iku nek sesuk dielek-elek uang niku sampean akan diberi sesuatu annamunna pemberian khusus dari Allah. <laughs> Ngono makane sing elek-elek ayo alhamdulillah. Ngono dadi bangga ngono lho, dadi eleki bangga. Lho, sampean mis nggih sebab kula elek. Kadang kan di antara kita ada yang khilqahnya tidak sempurna ana sing kupinge siji kula gadah kanca niku ame sewu kupinge malah nutupi kuping kuping nutupi kuping pun nanti semeru lah niku modele duwe kuping ning kupinge kene menjero dadi e. nutupi kupinge ana neh Gusti Allah gawe lambe ning secuil kene bolong kaya gua serampok ana sing saya pernah di Jepara Sumerep wong duwe irung ning balunge tok Ayo sama bil grumpung. Kula mikir ya Allah. uang kudu ndek irung, sak pesek-peseke irung iku manfaat, Kang. Hei, hei. Cubi sampean ora ndek irung, angin sien, udan puak, nek mlebu kabeh nih? Dadi makanya sak pesek-peseke irung iku kudu disuku syukuri. <laughs> Ana wong duwe mripat, loro ning sing siji ora sempurna. Lho iki hati-hati. Yang seperti itu niku tetap diahsani takwim. Sing kaya mengkono iku tetap menusa sing dimulyakno Allah. Hati-hati. Jangan sampai Anda sepelekan orang tersebut. Ya ngono. Umpama dinyek Allah akan mengasihi sesuatu. Nomor kali wa naj'alahum a'immah Besok no akhirat wong sing kulino uripe diapes-pes kena karo wong niku, besok bakal dadi pimpinane wong sing tau ngepes-pes nak dunyane. Sing nomor tiga, wa naj'alahumul warisin, dia akan mewarisi wakilah, mewarisi surgane Gusti Allah. Sing nomor loro, mewarisi amale wong sing tau ngepes-pes uripe kalau Sing ati ya, sing ati ya, ati. Ya mbok yang meniti wak aja ngono ati Dari sini nek ana rambute menusa sing wis mati kok sampeyan cekel ngeten iki sampeyan kumbah sampeyan bomo ngantek rambut niku kenging bahkan dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melaksanakan tawaf eh apa melaksanakan haji wada. Ketika ada di Arafah, beliau memotong rambut, lalu rambutnya itu dibagikan kepada sahabat-sahabat yang hadir. Hmm, ya, rambut ini digunakan sebagai tabarruk oleh para sahabat di antara sahabat Zaid eh apa sahabat eh, napa nika sing panglima perang nila Khalid bin Walid Nah, bahkan Khalid bin Walid pernah suatu ketika badai perang balik. Ketika ditanya, mengapa engkau kembali? Karena aku lupa membawa rambutnya Rasulullah untuk kusertakan ikut perang. Sebab setiap beliau perang, rambut itu disisipno di dalam serban beliau. Lu ngono wong tabarukan ngoyo ya ngono. Ngono dianggap syirik ya nyirikno sahabat. Ya wis rasah dawa Lah, nggih. Balung ya ngono Kang. Balung napa man betul kenging. Ayo sing hati-hati, ayo sing hati-hati, ayo sing hati-hati. Gading niki balung napa betul? Gading niki balung napa betul? Balung. Najis betul. Nah, iku hati-hati nek sampean duwe gading lah, rumangsa duwe gading sampean do kok ngesak ge salat mboten sah salate. Sebab niku nah nah najis sementara niku tentang juludul maitah sampun nembih setengah wolu kurang limang menit tambah sidik yo ya, mengko kan tanyane sidik tadi faslun wala yajuzu isti'malu awanid dahab wal fiddah tidak boleh menggunakan Menggunakan niku berarti ya menggunakan wadah-wadah yang terbuat dari emas ataupun perak. Hal ini berkenaan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Diriwayatkan pula oleh Imam Muslim. Diriwayatkan an Hudzaifah ibnul Yamani radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli alaihi. La talbasul harira walad dibaja. Wala tashrabu fi aniyati dhahab wal fiddah. Wala ta'kulu fi sihafiha fa innaha lahum fid dunya walana fil akhirah. Ojo kasih tidak boleh menggunakan dah, apa gua? pakaian dari napa? Ad-dibas wal harir. Wis pokoke sutra dan macam-macam sutra ning sing asli. Ngono ae. Dibas niku ya pokoke nafis min bilharir harir. Iku padha wae napa nek cara bahasa warna dari macamnya sutra. Lah sampean nate sumerep sutra asli. Casemene iki durung kabeh. Kula ya durung medhai kok ya, masyaallah. Aku iki masyaallah jan desa banget. Ya ora apa-apa dah dah. Wis muga-muga nek dunya ora tau weruh tapi nek akhirat besok ngenggo napa. Nggunakno pakaian sangka napa wau sutra niku ada satu kejadian dua dua riwayat yang akan saya sampaikan suatu ketika Sayyidina Umar menerima hadiah seperti itu lalu diambil ketika beliau tanya, "Loh, engkau tidak boleh loh Umar menggunakan ini? Aku tidak boleh tapi akan kuberikan paman." Kalau tidak salah salah satu dari keluarga beliau yang pada waktu itu masih kafir. Yang kedua, suatu ketika ada sahabat yang coro bahasanya diperkenankan Rasulullah untuk menggunakan kain sutra krononobo Kronon duwe penyakit al-gudig rata. Gudig niku nek sampean tahu ngalami, jare Awak niku iso nek digawe klambi niku iso tememplek. Ben iki sing bangsa desa-desa mesti kerep ngalami ngalami ngalami. Ya termasuk kula niku ya rada desa lho niku model iki. Dan ini nek gunakno sutra sing asli niku mboten napa-napa. Maka itu diperkenankan dalam rangka doru dorurah. Bon. Lalu Rasulullah mengatakan, jangan kamu meminum dari air yang wadahnya niku songkok emas ataupun perak. Ini menunjukkan larangan yang bersifat umum bahwa lanang bahwa wadok ngumbi ora kena songkok wadah songkok emas ataupun perak. Rasulullah mengatakan, Huwa lah fa innaha lahum fid dunya lana fil akhirah. Wong-wong kafir itu boleh karena memang itu boleh ketika dia masih di dunia. Kami orang-orang muslim tidak boleh sebab itu nanti napa wadah seperti itu nanti akan kita gunakan nanti di akhir di akhirat. Nah niku suatu ketika di dalam riwayat eh, di dalam kisah yang ditulis oleh Sidi Syekh Zainuddin Al-Maribari di dalam kitab Qomi Utuhyan. Ada satu riwayat, ada dua orang yang satu minas solihin, ay minal abidin, tiang ahli ibadah, sing setunggal tiang sing minal ulama. Orang dua orang ini dipanggil pada satu acara resepsi di situ ada makanan yang diwadahi songkok emas. Sing songkok ahli ibadah niku mendel tok tok mboten kersa dahar. Lalu sing minal ulama tadi mengambil disok nek nggon wadah, dari wadah itu dia makan. Lalu tidak wong loro niki diskusi, loh. Iku anu lho, Kang. Iku songkok emas lho iku wadahe. Iya ora oleh. Lah kok mangan? Tidak boleh itu kalau diwadahi nang Nenek wis tak sok nak nggon wadah liya, ini sudah boleh dimakan. Mudeng-mudeng. Jadi nenek songko wadah niku terus sampean umpama iki gelek umpama iki terus sampean ngene. Ya. Nah, ngombe langsung gelek ngene iki ora oleh. Nek nek sampean jipukno gelas liya sampean sok niku kena ngono lho mudeng lagi. Ngono lho rada-rada sithik-sithik ngono. Bon mugi-mugi wonten Bon nek wonten sing tanglet wallahu alam bishawab. bagaimana cara kita mendidik anak ketika masih dalam kandungan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah rumah tangga Pak Ustadz Biasanya kan kalau rumah tangga baru itu kalau ekonomi belum mapan itu kan kadang pertengkaran biasa kan. Itu kadang-kadang seorang laki-laki mengutarakan talak pertama atau kedua itu setelah yang ketiga itu kan seakan-akan ano apa itu yang saya tahu itu bukan istri suami istri lagi itu nah, dalam Islam itu kan diperbolehkan memperbaharui yang namanya pernikahan yang yang saya tanyakan bagaimana istilahnya sifat kita berhati-hati dalam rumah tangga untuk membina eh, rumah tangga yang baru itu Bagaimana itu? Makasih Pak Ustaz. Mendidik anak ketika masih di dalam kandungan. Kalau ini sudah tidak berbicara tentang furuk, tetapi niki berbicara tentang usul. Kalau yang saya ketahui, ya, didikan daripada orang tua itu yang secara syar'i adalah ketika anak sudah mulai bisa tahu tentang ilmu itu sendiri. Yang bisa kita ketahui adalah pada waktu Allah menceritakan tentang Luqman Hakim di mana yang diajarkan tidaklah ibadah. Tapi yang diajarkan terlebih dahulu adalah tentang keyakinan kepada Allah yang saat ini berbalik sebab wong-wong zaman akhir niku sing dikenalno niku bak ngamale ning kenali karo gusi Allah ora. Antuk mina bilae durung sik. Durung sampai iman, durung sampai alladzina yu'minuna bil ghaibi ning langsung dipaksakan menjadi yukimu shalah. Sedangkan dua hal ini tidak bisa dipun putus, tidak bisa dipisahkan. Kalau anda kepingin keluarga anda yuki nasolah, kudu yu alladina yu'minuna nabil ghaibi dhisik. Kudu mantep karo keyakinan akidah. Gusti Allah iku piye, malaikat kuwi kaya bentuk-bentuk tentang akidah itu harus mudeng. Lah, kalau sudah ditanyakan ketika masih ada di dalam kandungan bentuk daripada pelajarannya tidak secara langsung tapi kepada orang tua itu sendiri harus melakukan sesuatu amal yang menjadikan anak ini nanti kira-kira umpama dadi anak niku anak sing soleh. Lah apa yang harus dilakukan orang tua? Apa dhisik-isik ini? Nang, kowe besok nang dadi wong apik nang. Hei hei tangi nang. Napa ngoten niku? Apakah kita percaya dengan omongannya dokter yang kalau kita perdengarkan musik-musik yang klasik itu anak akan bisa menjadi cerdas? Apakah seperti itu? Maka jawaban yang kami tahu dari guru-guru kami adalah luwe HP gugu Kanjeng Nabi, luwe HP gugu para ulama daripada ngugu-ngugu orang yang orientasinya kepada kecerdasan akal. Saiki kula tak takok, nek ana anak sampean nalika hamil niku dirungokno musik-musik sing klasik terus dadine pinter, apakah pinter niku segala-galanya? Mboten nggih? Kalau saya kok kalau saya disuruh milih sing perlu dipikir nomor siji anak, wong tuwa niku ring anak, piye supaya dadi anak sing soleh. Maka kalau panjenengan di waktu bojo nembe hamil Jadilah Anda menjadi orang yang soleh. Karena seperti itulah anak Anda akan dibuat oleh Allah menjadi orang-orang yang soleh. Maksimalkan ikhtiar Anda untuk membahagiakan orang tua. Maksimalkan kebaikan Anda kepada sesama. Maka insya Allah anak niku mungkin jadi anak sing apik. Sebuah contoh mawon. Gini apa nek akikoh Kenapa kalau sebelum kita akikoh anak itu nanti oleh Rasulullah diperintahkan untuk digunduli sik, dipotong, lalu terus ditimbang berapa beratnya, terus seberat itu kita mengeluarkan seharga emas. Umpama berarti rambut rong kilo umpama. Alhamdulillah lahir ya wis petang tahun jadi metu sak jenggote ngono, Pak rambute diwul-diwul dawa keriting wah gembyak anten terus di kilo umpamane ngantek 2 kilo umpamane 2 kilo seharga emas dikeluarkan untuk apa rahasianya satu supaya besok wong niku anak niku dadi anak sing jembar rezekine tur barokah jadi ini sudah bukan pendidikan anak itu tidak tapi sing lakoni tetap wong tuwa mudeng nggih Begitu pula apalagi kalau dalam perut, maksimalkan tugas kita sebagai anak untuk oleh ridhani orang tua, maka ketika anak kita masih di kandungan, orang tua kita jadi ridho lalu mendoakan, Ya Allah, gom-gom putukku Jadi soleh kaya anakku. Lah kan tuh to, Eh, wong tua sampean pegel no, bojo sampean hamil malah dongane wong tua ya orang patek genah. Wis muga-muga sing metu yu gedang mawon Gusti. Daripada mentu menusa ya kaya wong iku. Lalu yang terakhir tentang masalah sebelum anak ini meng menginjak menjadi dewasa dan bisa kita kasih ilmu tentang akidah, ilmu tentang syariah dan yang pokok ilmu yang Rasulullah ajarkan. Napa niku? Ini adalah kurikulum resmi Rasulullah. Yang dikatakan Rasulullah adibu auladakum bisalasi hisolin hubbi nabiyikum wa ahla baiti wa qiraatil Quran. Niki kurikulume Kanjeng Nabi. Ajarno anakmu iku cinta kepada Rasulullah, cinta kepada ahlul bait, keluarga Rasulullah dan cinta terhadap Al-Qur'an. Lah jadi niki problem yang saat ini terjadi. Anak orang tahu diajari cinta marang Kanjeng Nabi, tapi kita menginginkan anak itu menjadi orang-orang yang mengikuti jejak Rasulullah. Ya sulit Nah, ah. kurikulum Rasulullah tidak pernah diajarkan, tapi kurikulum-kurikulum yang lain diajarkan. Ya terus piye? Ya salah ya awake dhewe ngono Nah, ada satu kiasan Kenapa lahir cepret kok dikandani? Apa krungu? Wis rada ah, wis rasa Oh Ana bocah lahir cepret diandani. Krungu mboten? Ya ora krungu. Krungu Pak, rumangsamu. Wong aku biyen tau dadi bayu krungu Pak. Alah iku meneh mal? Iku jenenge menghalalkan segala cara itu. Yakinilah kita di waktu itu belum mendengar apa-apa. Tapi mengapa Rasulullah kok ngajari kita supaya ngandani karo mati? Jawabannya sepele. Bilangan apa yang ada antara lima dan tiga? Empat. Hei, hei. Bilangan apa saja antara lima dan tiga? Em? Rasulullah mengatakan, Tolabul ilmi faridotun ala kulli muslim minal mahdi ilal lahdi. Sing wajib niku lurung ilmu niku mulai mudun ke bandulan ngantek mlebu cepuri. Kenging nopo kok diadani dikomati? Karena ini adalah bentuk daripada didian Rasulullah untuk orang tersebut. Loh, tapi kan belum wayahe lurung ilmu. Iya sebab sing diwajibno iku engko ae nek wis bar medun bandulan maka panjenengan kulinakno anak sedurunge mudhun bandulan iku untuk mendengar sesuatu sing mengko harus dia tuntut dituntut untuk dicari carane wong ngomong nek sampean ngerti batas aurat niki rada mikir sithik niki kanggo mentafsirkan masalah niki. Aurat niku mabaina surah warukbah, antara dengkul karo udel. Saya tak tanya, dengkul karo udel niku aurat apa mboten kanggo wong lanang? Aurat mboten? Ya mboten. Wong mabaina wa baina kok. Jadi apa yang antara dengkul karo udel berarti udel karo dengkule ya ora. Lho gene apa kok ditutup sebab malah yatimul wajib Sebab nek rambut tutup orang mungkin ngisore ketutup. Sehingga kudu mbok tutup. Ning asline ora aurat ngono lho. Dadi umpama sampean duwe alat terus ketok udah tok ono orang apa-apa. He udelku ndang udelku ndang. Ora apa-apa niku mboten aurat. Ning mabaina wa baina begitu pula pendidikan sing wajib niku nek wes mudun kok bandulan. gini apa para salaf kok ngajari tentang nek pas met napa sedurunge mudhun kok bandulan kok wis diajari selawat nggih nek nang desa-desa nika bayi dintul-tul selawat Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ngono bahkan ana sing ngajekno nah itu sendiri cilik durung wayahe mudhun kok bandulan Tombo atiku limo ing wernane maca Al-Qur'an angen-angen ing maknane Kaping pindho salat wengi lakonono anak ambek dintol-ntol saiki ora lahir cepret langsung Peter Pan Nah, malah tak gendong sidang. lu sampean ana Mbah Surip Mbah Surip, nah, Hati-hati, ma baina wa baina. Sebelum turun dari bandulan itu ada sesuatu yang perlu kita lakukan sebagai istiadat, persiapan supaya anak niku mangke kulino ngrungokno. Guru kula Maulana Habib Lutfi nerangaken. Nek anak umur rong tahun, nek turu aja awar karo wong tuwa. Sebab nek wong tuwane wis itu anak memiliki penglihatan sing isane rekam walaupun tidak tidak mudeng. Sehingga sing dikuatir no mengkonek gede melihat seperti itu sudah tidak menganggap aneh. Nah, biasa. Loh, sampean ngerti ngono kok orang? Biasa ndak? Kene ono sidikatnya. Oh, tenanan niku. Ngoten nggih? Jadi, ya, lalu Terakhir nek anak isih cilik ataupun wis pokoknya dianggap anak. Ijazah dari guru saya dulu nek sampai narat turu isik-isik bathuke kene. Watakno ayat kursi alam nasroh solawat ping telu lalu doakan anak itu dongane guru kula sepele nek ngajarno aja ditambahi nek iso sebab walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa asyadda tasdida. Andai kan dia melakukan sesuatu yang dituturno kepada dia, artinya diwaatkan kepada dia, itu lebih baik dan hasilnya mengkeluwih jejak. Gini apa kok diwaca ayat kursi, gini apa kok ratabat. Ya, ya sebab jawabannya sepele, sebab aku diajari guruku ayat kursi, ngono ae rasa umat-umat. Masa apa? tabat ya da abilah biwatad. Dimaca ayat kursi alam nasrah salat ping telu atu donga. Dongane ngene. Ya Allah, jadikan anak saya menjadi anak yang berbakti kepadamu, berbakti kepada Rasulullah, berbakti kepada guru-guru lan wong tuane. Telu. Allah, Rasulullah, guru dan orang tua. Pak. Doa yang terakhir, jadikan anak kula ya Allah anak sing boten ngisin-ngisin ke Rasulullah dunia akhirat niku Maulana Habib Lutfi berkata, "Aja mbok jaluk pinter. Aja mbok jaluk sugih. Sebab itu belum tentu menjadikan anakmu baik." Sing pokok taat menyang Gusti Allah, taat menyang Rasulullah, taat menyang guru-guru lan tiyang sepuhipun mesti uripe bejo apapun kondisinya. Ujeleng-eleng, jaluk pinter. Ya, sing terakhir Bagaimana supaya ngati-hati? Saya katakan, Pak, wong nikah niku mujahadatun nafsi merangi hawa nafsu. Ini saya akan saya bahasakan sederhana saja. Saling introspeksi diri itu yang pokok. Pak, supaya ora amu anti saling introspeksi diri. Carane syariat Wong lanang niku qawwamuna 'alan nisa, pimpinane wong wadon. Mahwal pimpinan qawwama yuqawwimu taqwim. Maknane qawwama niku nglurusno. Tapi Rasulullah mengatakan An-nisa'u i Wong wadon niku kaya dene tulang rusuk. Kalau kamu lempengno dengan kekuatanmu sak lempeng-lempenge pedak pecah. Tapi kalau kamu biarkan dia akan melengkung, maka Anda yang harus menjadi orang yang elastis. Nek sampean dadi wong sing rodok gampang nekak neko alon, nek wayahe kekencengan, wong nek pecah minggir tambah tambah tambah sidik sidik sidik sidik sidik sidik. Insya Insyaallah anak wong niku mau dadi lempeng. nek nek awas nek orang ini remuk, guys. Ayo. Ya, ya yang wedok yang meletik. Lalu yang kedua wa'ashiruhunna nabil ma'ruf. Wong lanang niku didawi Gusti Allah disuruh mempergauli istri dengan kebaikan. Guru kula nek selalu mengatakan tidak ada konsep untuk menjadikan orang lain baik kecuali dengan akhlak karimah. Akhlak yang mahmudah. Sampeyan ngakon bojo bojo salat kok nggunakno watu. Kuwe ngrah salat, tak kamplengi kowe. Ngenten iki. Itu dia melakukannya hanya karena takut. Tapi beda kalau dengan akhlak. Oh, sing pokok niku tentang masalah nikine besok tulung dibahas kami akan memperpanjang lembarkan tentang jawaban saya karena ada poin-poin khusus piye supaya bojo niku sak wani-wanine bojo ning karo sampeyan piye supaya ora wani niku piye niku ana carane. Halo. Ning ora ora bangsa donga-donga ora ana carane. Wani ning kalih sampeyan dadi ora wani piye? Antawisipun tegakkan apa Opo jari gusi Allah lan Rasulullah maka tunggu apa yang terjadi ojo nuntut hakmu tapi tuntut hak gusi Allah itu yang satu yang kedua jangan terlalu kau masukkan istrimu itu menjadi sesuatu sing koyo koyo nek ora ono sampean ora ono apa nih. Karena sekali Anda mentawakalkan sesuatu kepada istri, Anda akan mempunyai sifat di mana istri itu sesuatu sing keterlaluan bagi pandangan panjenengan sehingga akan Anda timbul toma tadallul ngesorno awak. Nek iso aja sebab bagaimanapun bojo niku wong donya. Donya niku aja mbok lebokno terlalu jero-jero nek jero ati, mengko manah ndadekno atine sampean ora kepenak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.